Suara wanita ada dua macam. Juara wanita yang gemah gemulai yang bisa membuat penyakit di hati laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya. Nah ini termasuk aurat. Dan suara wanita yang datar biasa. Tidak melemah gemulai katanya. Nah ini bukan aurat, boleh. Selama dia berkata-kata itu untuk kebutuhan seperti hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dari umur Mukminin, ya dari para sahabat, tabi'iyat, sebagian orang dahulu menimba ilmu dari wanita. Mereka menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu ya. Dengan batasan-batasan syari ya, dengan hijab. Itu di, itu bukan aurat. Ya, dan boleh. Allah. Allah. Apakah sukses di dunia itu pilihan yang diberikan Allah? Maksudnya apakah Allah memberi kita suatu pilihan untuk sukses atau tidak? Atau kita hidup sudah ada langkah takdirnya? Sukses ini Ivan kata-kata yang terlalu global terlalu umum sukses itu apa terlalu relatif untuk dipahami oleh satu dua orang namun Al-Quran sudah mengisyaratkan apa maksud dari kesuksesan dunia ya seperti doa yang sering kita ucapkan Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Sukses di dunia adalah mendapat hidayah. Innalladzina eh, innalladzina qalu rabbuna eh, innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman yaitu bertauhid tidak mencampurkan tauhid mereka dengan apa syirik mereka lah yang mendapatkan keamanan di mana di akhirat keamanan dari apa api api neraka wahum muhtadun dan mereka lah yang mendapat petunjuk hidayah di dunia oleh karena itu kesuksesan yang dimaksud yang diharapkan dari seorang insan di dunia adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang mendapatkan hidayah dia kepada siratal mustaqim. Hidayah di dunia itu adalah kesuksesan hidup. Baru dikatakan sukses dalam hidupnya kalau dia sudah menemukan jalan di hidayah. Karena itu pangkalnya. Selanjutnya sudah gampang. Tapi kalau belum dapat pangkal jalan ini, segala sesuatu jadi sulit dan gelap. Ya, serabutan, nggak tahu jalan. Nah ini belum, ini namanya belum, belum bahagia, belum sukses. Nah orang sukses itu orang yang sudah mendapatkan jalur hidayah. Ya ketika ditanya tentang silaturahmi. mustaqim, Abdullah bin Mas'ud mengatakan Siratul Mustaqim itu Rasulullah telah mengatakan kami di pangkal jalan tersebut dan ujungnya adalah surga. Nah itulah dia kesuksesan bukan di Hasanah di dunia yang akan berujung dengan apa? Hasanah fit akhirah. Karena itu satu paket dan bisa dipisah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pangkalnya baik, ujungnya pasti baik. Pangkalnya jelek, Bagaimana ujungnya bisa jadi baik? Nah demikian. Itulah dia ya standar kesehatan dalam pandangan Islam. Ya menurut kacamata Quran dan benar. Tapi kalau untuk keadaan sukses itu menjadi kaya raya itu relatif, ya, relatif bukan definitif. Rahimani wa rahimahullah jami'an. Tasawuf awal itu apakah sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja atau sampai fil alamin innaka Hamidum Majid? Ya benar tasawuf awal sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, membaca tasawuf dengan sempurna seperti yang diajarkan oleh Nabi tentang sifat-sifat sholat Nabi dan bacaan-bacaannya. Perlu bapak ini kumuni, Tidak ada lafal tersahut yang Nabi ajarkan cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik tidak ada. Nah, jadi mengacu kepada hadis perlu kamar itu usolli tasyahud awal juga kita membaca tahiyat bersama salawat secara utuh sampai bil alamin inna kahabidun masjid Apakah sunnah membaca usolli di dalam salat? Tidak sunnah. Bahkan ucapan ini tergolong ucapan yang tidak ada dasarnya, dalilnya, tidak ada sunnahnya, ya tidak ada asalnya di dalam sunnah tadi. Bagaimana proses memasuki rumah baru secara sunnah? Wah, ini yang punya rumah baru. Ini rumah baru sewa atau baru beli? yang ada rumah baru sewa. Kan gitu. Ya. Baru kontrak. Yang masuk di rumah yang baru, kan gitu ya. Yang baru kita tempati, yang dianjurkan kita untuk membaca doa. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi ya bila kita menempati suatu tempat bacalah apa mau bi kalimatillah hitamati bisa syarri malam Misalnya kita akan tidak akan ditimpa musibah apapun sampai kita pergi dari ini Dan ya dianjurkan membaca surat Al Al-Baqarah Saya punya usaha hot industry. Mempunyai beberapa orang karyawan. Tapi karyawan saya tersebut tidak sholat, tidak puasa. Bulan puasa tidak puasa, waktu sholat tidak sholat. Bagaimana ini? Berdosakah saya membiarkan mereka seperti itu? Adakah tanggung jawab saya terhadap mereka nanti di hadapan Allah? Ya, sebelum tanggung jawab antum di hadapan Allah, tanggung jawab antum di dunia. Yaitu menyuruh mereka untuk sholat. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh mereka untuk sholat dan berpuasa. Kalau tidak, masih sanksi. Karena kepemimpinan, ya, urusan ada di tangan, kendali ada di tangan antum. Ya, Nah di sini janganlah langsung masuk keluarkan, keluar kamu nggak sholat. Ya, nanti nggak ada nilai sisi dakwahnya. Ya, usahakan orang yang nggak sholat kerja sama aku jadi sholat, nggak puasa sebelumnya jadi bu puasa. Nah, suruh mereka sholat, ya, didik mereka sholat. Ya dengan peraturan-peraturan yang antum buat, karena antum adalah pemegang kendali. Ya kendali ada di tangan antum. Tapi kalau antum diam-diam saja, maka antum akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, apa hukum penjualan produk dengan sistem multi level marketing? Kita haram apa yang mendasari haram? Karena di dalamnya banyak orang-orang miskin berubah menjadi kaya. Betul ya? Saya Benar dikatakan banyak atau satu dua saja. Banyak yang apa? Eh, segala macam bentuk penjualan ekonomi fiktif harus dilihat dari apa? Dari praktek sistem penjualan itu. Ya. Prakteknya bagaimana ini? Karena sistem MLM ini banyak sekali bentuknya. Ya, banyak sekali bentuknya. Jadi pertanyaannya hendaknya lebih diperinci sedikit. Nah, gimana bentuknya? Gimana bentuk muamalah ini? Ya, ini kan bentuk muamalah namanya. Ya, bagaimana bentuk detailnya? Karena kita tidak bisa menghukumi sesuatu tanpa tasawur yang benar tentang sesuatu tersebut. Karena al-hukmu ala syai'i farqun an tasawuri. Ya, menghukumi atau sesuatu itu sangat berkaitan erat dengan apa? Gambaran yang diperoleh tentang sesuatu tersebut. Nah, adapun MLM yang yang umum yang beredar ya, umum beredar, ya banyak para ulama telah melarangnya Ya, silakan baca di beberapa majalah ini sudah diulang. Ya, sudah diulang di, di beberapa majalah. Jadi tidak perlu dijelaskan secara detail di sini. Ya. Disertai dengan apa? Dasar-dasar pengharamannya. Adapun hujah banyak orang miskin jadi kaya ini bukan bukan ini bukan dalil yang membenarkan sesuatu perkara apapun bentuknya ya ya karena riba bisa membuat orang orang orang orang miskin jadi jadi kaya ya tapi juga tidak boleh ya, dari miskin azan ya Allah ya Tuhan jika ada jin mengaku muslim ya kan ibidin kalau ada jin-jin yang mengaku-ngaku ya ini nggak perlu didengar pengakuannya ya jin diperintahkan untuk pergi dari orang dari tubuh yang dirasukinya dan tidak perlu diladeni ucapan-ucapannya dan pengakuan-pengakuannya. Yaitu dengan apa? Mengujirnya dengan rukyah syariah. Saya pernah membaca hadis bahwa sebelum manusia dibangkitkan dari kubur, maka sebelumnya bumi akan digenangi, digenangi, air selama 40 hari. Kalau soalnya, kalau soalnya bagaimana penjelasannya? Saya nggak tahu apakah hadis ini sahih atau tidak. Bolehkah mengambil barang saudara kita tanpa ketahui orangnya padahal seandainya diminta pasti akan diberi olehnya dari mana dia tahu seandainya <laughs> kalau kalau andai kata seandainya ini kita balik ya ternyata setelah diminta dia malah menuntutnya ke pengadilan bagaimana sudah sampai ke tangan diminta terus ternyata dia tidak memberinya malah menuntut kita ke pengadilan bagaimana jadi tidak boleh konfidina dan Allah ya, harus minta izin al muslim al muslim haram damuhu wa ibduhu wa ma tidak boleh diambil tanpa izinnya, tanpa haknya. Apakah ada sholat israf setelah matahari terbit ada? Dalilnya juga ada, silahkan bagi di buku ini. Apa pengobatan yang saya oleh Ibnu Sina? Ya, pengobatan Allah alam mana belum baca buku Ibnu Sina ini kan dia, dia adalah salah satu tokoh filsafat ya. Nah terakhir undangan 25 hari Sabtu tanggal 17 November tempat jam morning ya tempat di gang morning nomor 4 rumah Pak Sami acara Ba'da Zuhur hari Sabtu tanggal 17 November undangan 25 gang morning gang morning jalan apa Jalan Deneng, Jalan Deneng, rumah Pak Bustami. Bagaimana hukum hukum atau kaos kaki yang bolong di salah satu sisinya pada bagian jempol atau bolong hingga terlihat jempolnya? Maksudnya apa ini? Ah, bilang. Apakah boleh mengusapnya? Boleh. Ya. Karena ya kita katakan di zaman sahabat sendiri ya tentunya bus yang mereka pakai tidak lepas dari bolong-bolong. Ya. Apalagi model. Kalau zaman sekarang ini model. Ya, kok ya, sepatu ada yang bolong-bolong itu boleh. Ya, selama ya dia masih dipandang sebagai kok. Ya, Demikian. Bagaimana jika ada seorang ikhwan yang baru belajar ilmu syar'i kepingin nikah? Apa yang harus dilakukannya? Datang ke Tuhan Kadi. Ini gitu. Subhanallah bihamdik.